Dua pertanyaan. Saya seorang Muhammadiyah. Memutuskan puasa hari Sabtu. Lalu negara mengumumkan puasa hari Ahad. Saya ikut mana? Lalu kata yang datang dari kelompok ini, Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada ulil amri. Kata yang Muhammadiyah, ulil amri itu Din Samsudin. Bukan Jokowi. Karena ini kan tidak diangkat berdasarkan surah. Coba tengok tafsirnya. Ulil amri itu ulama, bukan pemimpin. Ini demokrasi, kata dia. Kata yang satu lagi, kamu kalau nggak mau ikut presiden, bakar aja KTP-mu. Bakar aja SIM, pergi tinggal ke hutan sana. akhirnya kelailah. Kenapa pertentangan ini terjadi? Karena sidang isbatnya diekspos Akhirnya dua tahun belakangan ini muncul ide jangan lagi sidang isbat itu diekspos sehingga semua nonton. Sidang isbat di ruang tertutup, mau kelai antara NU sama Muhammadiyah kelai di ruang tertutup itu, tapi suara yang keluar tetap satu. Itu yang terjadi di Mesir antara hisab ilmu astronomi dengan rukyah yang pakai itu dikombinasikan. Jadi hisab dengan rukyah bukan dikonfrontir ditabrakkan, tapi dikombinasikan. Maka yang mestinya keluar tuh satu suara. Sudah terwujud dua tahun ini bisa satu suara karena waktu itu sidang isbatnya tertutup. Nanti yang keluar adalah langsung satu kata. Dengan ini kami semua ormas sepakat bahwa besok adalah satu Ramadan. Walaupun bisik-bisik di dalam katanya ini mereka Ustadz seperti arisan untuk tahun ini Muhammadiyah, untuk tahun depan NU. Wallahu alam, betul apa tidak, tapi yang jelas mampu mempersatukan. Andai ini terjadi, satu amat sangat baik, bagus, positif. Orang luar agama kita tidak membenturkan kita. Andai balik ke lagu lama. Dibenturkan antara ormas dengan negara, ikut mana? Saya pribadi menyarankan istafti bak wa in aftakal muftun. Ikutlah apa yang engkau yakini benar menurut engkau walaupun seribu orang berfatwa memberikan fatwa kepadamu. Fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah benar. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia benar. Titik persimpangannya di mana? Penetapan pada angka minimal. MUI NU menetapkan angka 2 derajat jika dua derajat, maka dia dapat dikatakan hilal. Bila kurang dari dua derajat, 1,5 bukan hilal. Sedangkan Muhammadiyah angkanya rendah. 0,5 pun sudah dianggap sebagai hilal. Turki lebih tinggi. Turki menetapkan hilal kalau 6 derajat. 6 derajat baru hilal. 2 derajat tidak hilal. Kesepakatan 6 negara. Brunei Darussalam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina, enam yang muslim ini menyepakati dua derajat baru disebut hilal. Kalau kurang dari dua derajat bukan hilal, tapi Muhammadiyah dia katakan 0,5 pun kalau sudah itu hilal maka dia adalah hilal, maka boleh. Di situ letak persimpangannya. Maka bagi adik-adik yang bapak-bapak yang ikut Muhammadiyah itu ijtihadi, ijtihad maka dia ikut itu tidak. Ustadz sendiri ikut mana? Saya komisi fatwa. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Maka saya ikut hasil sidang komisi fatwa. Kalau komisi fatwa mengatakan berdasarkan penampakan dua derajat besok puasa, maka saya ikut itu. Tapi kalau Muhammadiyah mengundang saya khutbah, saya nggak mau ikut. Karena kalau saya ikut undangan Muhammadiyah, ikut nanti saya bisa khutbah dua kali. Hari ini saya khutbah di Muhammadiyah, besok saya khutbah sebagai Komisi Fatwa MUI. Nah, itu perlu juga disampaikan bagi jamaah yang menyampaikan khutbah. Ikuti salah satu, jangan ikut dua-duanya. Selanjutnya tentang masalah apa tadi? Bagaimana spirit Ramadan bisa dibawa keluar Ramadan? Kebanyakan kan semangatnya di Ramadan itu aja. Terlihat dari masjid-masjid yang pakai tenda keluar. Sampai tendanya itu keluar kalau pada tanggal 1 sampai 2. Lalu kemudian habis itu babak semifinal. Habis itu final, akhirnya adalah malam Idul Fitri, itu kembali ke pemain inti. Pemain, pemain naturalisasi kabur semua sudah. Makanya kalau kita pahami, makanya tadi awal kajian kita kalau ingat, coba ingat. Di awal kajian kita tadi adalah judulnya jangan jadikan agama sebagai seremonial rutinitas. Rutinitas Ramadan, rutinitas syakban, rutinitas uh, uh, Rajab. Jangan jadikan sebagai rutinitas. Maka pahami maknanya. Syawal artinya kita lihat penggunaan kata Syawal. Ini tiang. Tiang neraca timbangan. Timbangan zaman dulu, bukan timbangan duduk, timbangan yang pakai tiang. Di sisi kiri ada alat penimbang, di sisi kanan ada alat penimbang. Ketika diletakkan barang yang ditimbang, lalu salah satunya naik ke atas, yang satu turun ke bawah. Yang naik itu bahasa Arabnya syawal. Naik ke atas artinya syawal. Ekor ayam turun ke bawah. Ekor sapi turun ke bawah. Ekor kucing turun ke bawah. Tapi ada binatang yang ekornya naik ke atas. Itu disebut dengan syawal. Apa itu? Ekor kalajengking. Naik Kemudian ketika onta, musim panas, moncong onta dikerubungi lalat. Maka onta menaikkan ekornya ke atas untuk musir lalat. Maka itu disebut dengan syawal. Maka makna syawal adalah peningkatan. Makanya setelah Ramadan disuruh puasa 6 hari. Untuk apa puasa 6 hari? Semangat di bulan syawal. Semangat di bulan Ramadan dilanjutkan ke syawal. Nah, itu dipahami maknanya dengan baik. Sudah saya pahami dengan baik, tapi tetap juga molor sholat subuh jam 6 lewat 30, Pak Ustaz. Maka sering-sering ngelihat orang sakit. Sering-sering ngelihat orang sakit, itu membangkitkan semangat ibadah. Bagi yang sedang down sekarang, udah dengar ceramah, nggak juga ngecas, nggak naik juga, maka pulang dari sini langsung ke rumah sakit. Kalau securitynya nanya, mas mau jenguk siapa? Semua yang sakit mau saya jenguk. Ikuti orang mati. Man syahidal janazata siapa yang ikut jenazah hatta tusalla alaiha sampai solat jenazah lahu qirat dapat satu pahala. Wa man syahidal janazata siapa yang menyaksikan jenazah hatta tudfana sampai dikubur di liang lahat lahu qiratan dapat dua qirat. Sahabat bertanya, "Wa mal qiratan ya Rasulullah? Apa itu dua qirat?" Apa kata Rasul? "Mithlul jabalainil azimaini." Seperti dua bukit Uhud yang besar. Maka apa manfaatnya melihat jenazah terbujur kaku yang dulu kaya raya, yang dulu profesor, doktor, penguasa, yang dulu hebat, masyhur, ternyata kalau mati yang dibawa hanya amal juga. Memang yang paling sulit adalah istiqomah. Makanya ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ausini wa aujiz, berikan aku satu pesan jangan banyak-banyak, singkat, padat." Apa dia? aman tu billah summa istiqomahlah. Makanya orang yang istiqomah itu balasannya luar biasa. Ketika sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, maka malaikat sudah turun berbisik ke telinganya. Alladzina qalu rabbunallah Orang yang mengatakan Tuhanku Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun malaikat berbisik ke telinganya. Allah takhafu jangan kau takut, wala tahzanu jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Tuhanmu dan yang dapat itu hanya istiqamah. Maka terus berjamaah. Alaikum bil jamaah. Ada pengajian datang. Ada kajian-kajian dekat rumah di masjid hadir. Itu salah satu cara untuk istiqamah. Lihat orang sakit, jenguk orang mati, terus berjamaah. Harus ada memaksakan diri. Kalau kena tidak ada Ah, kamu kenapa nggak kajian? Saya ngalir aja lah seperti air. Ngalir apa? Iya kalau airnya air eh, kalau air comberan ngalir aja lah. Terserah yang di atas aja lah. Apa di atas? Cicak. Harus ada bergerak, ngerti, paham. Wallahu a'lam Baik. Banyak. Sampai kapan batas boleh mengkodok saum? Ini puasa Ramadan tahun lalu. Ini 29 hari lagi puasa. Maka puasa yang ini dikodoknya kapan? Nih, kodok, kodok, kodok, kodok, kodok artinya ganti, ganti, ganti. Ini kesempatan emas nih. Puasa, ganti puasa sekarang. Siapa yang mengganti puasa di bulan Sya'ban, hari Senin, automatically dapat tiga. Puasa kodok lunas satu hari, puasa raj sunat Sya'ban dapat puasa hari Senin dapat. Niatnya satu aja. Saya niat puasa kodok. otomatis dapat tiga. Jadi nggak perlu niatnya tiga. Saya niat puasa kodok sekaligus puasa sunat Syaban sekaligus puasa Kamis. Batasnya kapan? Sampai Ramadan ini. Kalau ntar sampai Ramadan dia belum mengkobok juga, apakah gimana? Maka dia tetap kodok selesai Ramadan, hanya saja kena denda plus kalau di sini dia cuma kodok, kodok, kodok, kodok. Tapi kalau sudah lewat Ramadan ini, maka dia kena dua. Kodok plus fidyah. Fidyah itu apa? Memberi makan fakir miskin satu hari. Bukan satu kali makan. Banyak orang berpahaman keliru. Satu kali makan. Satu hari makan. Ustaz, satu kali apa satu hari? Satu hari. Satu hari berapa kali makan Ustaz? Kamu makan berapa kali? Kalau kamu makan sehari, kasih sehari. Kalau makan sekali kasih sekali, makan berapa kali? Saya makannya Ustaz nggak pernah saya hitung, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Paling tidak tiga kali, makan pagi, makan siang, makan malam. Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Saya belakangan ini malu dengan diri saya sendiri dan Allah Karena orang-orang yang mengkategorikan saya sebagai orang soleh Primus berarti, pria muka soleh Padahal di balik itu saya sekarang terjerumus kembali ke dalam salah satu dosa besar. Saya takut menjadi orang yang dikatakan munafik dan kedok belaka di hadapan Allah. Saya tidak ngerti kenapa saya terjerumus kembali setelah sekian lama padahal tingkat keimanan amalan meningkat. Ustadz mohon untuk memberikan arahan, untuk memberikan cara kepada saya untuk taubatan nasuha. Dan mohon juga Ustadz untuk berkenan mendoakan saya sehingga tidak terjerumus. Mengapa? Why? Kenapa kembali terjerumus? Maka kalau ada orang tobat, setelah tobat dia kembali ke masa lalu, yang perlu ditelusuri adalah mengapa dia kembali. Akar masalah penyakitnya apa? Saya kembali ke pekerjaan yang lama itu Pak Ustadz karena masalah ekonomi. Oh berarti anda terjebak riba. Sebelum tobat riba, setelah tobat kembali ke riba. Berarti ekonominya mesti diperbaiki. Lepaskan dirimu dari riba. Berarti ekonomi. Apa sebabnya? Saya dulu Pak Ustaz sudah berhenti nggak lagi nyanyi-nyanyi karaoke, lagu metal, lagu hantu, lagu setan. Tapi sekarang masih. Sebabnya Pak Pergaulan. Berarti harus dikat pergaulannya. Sebab. Kamu kenapa? Saya kembali ke masa lalu perbuatan ini ini. Masalahnya apa? Seks. Kenapa muncul masalah seks? Karena belum menikah. Ya nikah. Manis tata amin minkumul ba'ah. Siapa yang sudah mampu falyatazawwaj, menikah. Kalau nggak sanggup menikah, falaihi bisawm. Perbanyak puasa sunat makan berkurang, libido seksual turun, nafsu ada, tenaga nggak ada. Nafsunya ada, tenaganya nggak ada. Apalagi mahasiswa di kampus datang kawannya, tengok tuh ada cewek cantik, mana udah nggak ngeliat lagi. Maka disuruh banyak membuat sunat. Maka jangan mengobati masalah yang sebenarnya bukan inti masalah. Maka saya kalau ceramah saya mesti tahu dulu ini masalahnya apa. Jangan sampai kita bawa entrostop ternyata orang sakit migrain. Kita bawa bodrek, dia mencret. Enggak sesuai. Maka kamu yang paling mengerti tentang dirimu. Apa masalahmu? Atasi masalah tanpa masalah. Enggak ada ya syariah. Kenali diri. Halakamru'un lam ya'rif qadrahu. Orang yang paling celaka adalah orang yang tidak mengerti dirinya. Kamu masalah sekarang. Iya. Masalah kamu apa? Disitulah tetap masalahnya Pak Ustaz. Saya tak mengerti apa masalah saya. Ini paling masalah. Bagaimana hukum menikahi wanita yang sudah tidak perawan lagi? Padahal lelaki itu belum pernah melakukan serupa kepada wanita. Apakah boleh menikahinya? Nama kitabnya Fikih Sunnah. Nama penulisnya Said Sabik. Said Sabik mengutip dari kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Bunyi teksnya begini. Ini Inistarata bikran fabanat saiban falahul fasqu ini perempuan. Nggak tahu entah gadis entah tidak. Gaya-gayanya kayak gadis. Lalu ini ada seorang lelaki. Dia ingin perempuan yang gadis. Adinda, sebelum aku menikahimu, tak ingin terjadi penyesalan di akhir masa. Apakah kau menjaga kehormatanmu selama ini? Lalu si ini percaya. Karena dia lihat tanda-tandanya seperti menjaga. Dia untuk menjurus langsung dia tidak ingin menyakiti hati si perempuan. Ternyata setelah menikah, inilah yang dikatakan Imam ibnu Taimiyah, inistarata bikran. Kalau laki-laki ini mensyaratkan istrinya mesti perawan, fabanat saiban, ternyata tidak perawan, falahul fashu, maka dia punya hak untuk fasah. Fasah artinya pembatalan pernikahan. Ternyata perempuan itu mengaku di malam itu atau bla bla bla, maka dia mesti datang ke wali perempuan itu, "Pak, ternyata begini-begini keadaannya, maka sesuai pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa yang dinukil oleh Said Sabik dalam kitab Fikih Sunnah. Kalau nggak ingat, pokoknya begitu ajalah. Ini starata bikran kalau seorang laki-laki mensyaratkan istrinya mesti bikr, bikr, gadis. Fabanat faiban ternyata tidak gadis, falahul fasku, Maka dengan ini aku membatalkan pernikahan. Bapak nggak perlu tahu orang lain ini bla bla cerita ini, jangan langsung di jangan diekspos ke FB. Ini penyakit orang sekarang. Begitu terjadi masalah, ternyata kau tidak seperti yang kuinginkan. Kasihan, kasihan, kasihan. Bagi yang suka tolong like and share. Bukan begitu cara menyelesaikan masalah. Selesaikan menurut tuntunan syar'i agama Islam. Tapi ternyata tidak semua laki-laki begitu. Banyak laki-laki yang siap. Kamu gimana? Walaupun tidak perawan, Aku tetap menerima dia Pak Ustadz. Apalah arti sebuah keperawanan? Nah, jadi tidak jangan samakan semua laki-laki. Yang penting dari awal itu jangan ada dusta di antara kita. Jazakallah Ustaz, semoga Allah ridho kepada Ustaz mendapat lindungan. Amin ya rabbal alamin. Tapi, nah ini tapi, ini berlaku bagi yang awal-awal. Jangan setelah anak dua baru. Setelah anak lahir dua baru dia bilang, ternyata aku dulu tidak bisa menerimamu. Jadi ku lepas engkau sekarang. Jadi yang dua ini gimana? Apakah puasa sholat yang pernah tinggal wajib diganti? Sementara kita sudah lupa segala yang tinggal sholat-sholat yang lama-lama dulu wajib dikodok. Tapi kata Ustaz kami nggak perlu dikodok, istighfar aja cukup. Astagfirullah, Rabbal Baraya. Selesai. Itu pendapat Ibnu Taimiyah. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan wajib dikodok, diganti. Cara gantinya gimana? Selesai satu sholat langsung kodok. Ntar zuhur. Ntar Jumat Pak Ustaz. Oke Jumat. Selesai sholat Jumat langsung kodok zuhur. Bagi yang pakai usolli, NU, Perti pakai usoli. Muhammadiyah persis nggak pakai usoli. Niat sholat kodok karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Jadi kodoknya setiap selesai sholat fardu satu kodok. Di mana kami bisa lihat referensinya? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Terjemahan bahasa Indonesia Gemah Insani Press. Kami nggak punya duit beli buku Pak Ustaz. Maunya di internet aja. www.google.com Tulis di search Google itu tulis Kodok sarwat. Itu keywordnya. Ke kunci. Word kata kunci. Kodok sarwat. kodok artinya tentang kodok sarwat. Ustaz sarwat. Membahas tentang itu. Lengkap empat pendapat ulama. Ah. kenapa Ustaz ambil dari pendapat Ustaz Sarwat? Saya ambilnya bukan dari Ustaz Sarwat saya ambil dari Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahwa Zuhaili Tapi untuk terjemahan Indonesianya belum ada yang edisi PDF mungkin ada sebagian. Tapi sulit untuk dicari. Tapi kalau untuk ringkasnya Ustadz Sarwat sudah tuliskan itu. Itu saran bagi yang tidak bisa bahasa Arab. Masalah puasa Pak Ustadz. Puasa tidak ada khilafiyah. Puasa wajib dikodok. Faman kana minkum maridan. Siapa yang sakit? au ala safarin atau musafir fa'indatum min ayyamin ukhar ganti di hari yang lain apa pandangan ustaz tentang fenomena sekarang adanya beberapa ustaz yang saling tahzir yang bikin umat bingung fenomena sekarang dia bilang ini bukan sekarang mas bro tahzir mentahzir dari dulu ini ada ulama namanya Syekh Mukbil Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i ini ada ulama namanya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Mukbil mentahzir Qardawi. Jadi kalau Ustaz Adi Hidayat ditahzir itu nggak seberapa. Saya share bukunya. Judulnya Iskatul Kalbil Awi Yusuf bin Abdullah Al-Qardawi. Iskat membungkam. Kalbi anjing. Awi gonggong. Membungkam anjing menggonggong Qardawi. Yusuf Qardawi anjing. Kalau Yusuf Qardawi anjing saya ini apa? Jadi jangan heran, nanti kalau ada orang mentahzir saya, mentahzir Ustad itu dalam dunia mereka biasa. Dunia siapa? Dunia ahli tahzir. Kerjanya mentahzir Ya. Namanya ahlul bait, ahlul Bin wa tahzir. Mentahzir ulama lebih berpahala daripada puasa sunat dan sholat sunat. Buka nama nama penulisnya Syekh Syaiji. ahli hadis dari Riyadh protokolat as-salafiyah al-jadidiyah, protokol salafi gaya baru. Mentahzir lebih berpahala. Jangan ikuti Ustadz Arifin Ilham, pelaku bid'ah. Bahkan Ustadz Khalid Basalamah yang ikut zikir pun ditahzir. Apa hukumnya ikut mendengar ceramah orang yang ikut ahli bid'ah? Tahzir mentahzir. Nah, ini nama kelompoknya Ahlul Bid'ah wa Tahzir. Biasa itu. Syekh Ramadan Al-Buti tahzir. Datang orang bertanya ke Syekh Abdul Razak Al-Ambad. Syekh, ya, apa pendapat Anda tentang Syekh Mutawali As-Sa'rawi? Syekh Mutawali As-Sa'rawi imamnya ahli tafsir Mesir. Tak ada ulama lebih hebat daripada Sa'rawi. Apa kata ahli tahzir? Laisa min ahli sunnah. <laughs> Saya dengarnya Oh, hampir saya banting HP saya. Enak aja dia ngomong. Syarawi laisa min ahli sunnah. La ilaha illallah. Masalah tahzir mentahzir. Kalau guru kencing berdiri, murid kencing maraton. Itu guru-gurunya itu yang mencaci maki Syarawi, mencaci maki al mencaci maki Sufiun, Kuburiyun, orang-orang sufi nyembah-nyembah kubur pelaku bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Nah, jangan ikuti ahli tahzir wal bid'ah. Istri saya, maaf, haidnya tidak lancar. Suatu waktu seperti biasa, ada bercak dikira haid jadi tidak sholat. Ternyata kemudian istri hamil. Jadi yang waktu itu telah haid apakah sholat tinggal itu di di Dikodok. Biasanya normalnya berapa? Tujuh hari. Lewat dari tujuh hari itu apa namanya? Istihadah dia seperti luka. Hanya saja lukanya bukan di jari, maaf, tapi lukanya di dalam. Maka orang yang istihadah, cara mencari tulisan istihadah, buka Google, somat Moroko istihadah. Bukan berarti somat sedang istihadah. Maksudnya somat Moroko sedang menulis. Kenapa Ustadz di ujungnya mesti Moroko? Karena kalau ditulis sekedar somat, enter yang keluar bang somat, sinetron. S-O-M-A-D, M-O-R-O-C-C-O, spasi, istihadah. Nanti dapat hukum tentang perempuan yang istihadah. Cara dia sholat gini. Bagi yang mengalami istihadah. Laki-laki penting juga. Karena laki-laki itu punya istri dan istrinya perempuan. Mas, aku begini-begini gimana nih? Mau nanya Ustadz malu. Suami mesti bisa menjelaskan. Engkau sedang mengalami istihadah adinda. Lalu penyelesaiannya inilah yang jadi masalah. Aku nggak pula ingat. Kalau mengalami istihadah, nunggu azan. Masuk waktu azan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka perempuan yang istihadah tadi langsung bersih-bersih. Bersihkan semua bersih. Habis itu maaf, maaf, Dia pakai pembalut. Habis itu dia berwuduk langsung sholat. Andai menetes saat sholat, maafkan. anhu. Tapi dia nggak boleh bersihnya sebelum azan. Setelah masuk waktu baru. Karena kalau sebelum azan dia bersih-bersih, maka menetes saat itu dia tidak ma'fu anhu tapi sebagai najis. Ini juga bisa terjadi pada laki-laki. Kalau perempuan namanya istihadah, laki-laki namanya sulusul baul. Baul artinya kencing, sulusu artinya rantai. Kenapa disebut kencing rantai? Karena kencingnya berantai, nggak putus-putus. Kerannya rusak. Tes, tes, tes, tes. Maka kalau dia mengalami seperti itu, pertama dia mesti pijat terapi sembuh insya Allah. Minum obat. Kalau tidak juga dalam merasa penyembuhan pengobatan, maka caranya dia setelah azan masuk waktu sholat, dia pergi ke kamar mandi, bersih-bersih-bersih, dia pakai apa namanya setelah dia balut, dia ikat terserah, habis itu dia sholat. Allahu Akbar. Andai menetes pada saat itu, maka itu maafku anhu, termaafkan. Bisa terjadi pada laki-laki, bisa terjadi pada perempuan. Ustaz dalam kitab Syarah kasus Subuhat Syekh Ibnu Utsaimin disebutkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul pertama dan malaikat Israel bukan penjabut nyawa, melainkan malaikat maut. Penjelasannya. Nabi Adam bukan nabi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, Ahlu sunnah wal jamaah sepakat jumhur ulama. Semua nabi yang 25 itu nabi dan rasul. Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan nabi-nabi dan rasul. Kenapa cuma Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ilyas, Ilyasa sampai 25? Karena hanya 25 nama itulah yang ada dalam Quran. Tapi itu bukan batasan. Tapi itu sebagai example. Sepakat jumhur ulama bahwa nabi-nabi dan rasul adalah yang 25 itu. Jadi kalau ada yang mengatakan Adam bukan nabi, maka dia sudah keluar dari jumhur. Dan memang mereka biasanya menyalahi jumhur, keluar daripada jumhur. Jumhur ulama Adam, Idris, Nuhud, Salih, Ilyas, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Musa sampai Muhammad SAW sepakat nabi dan rasul. Mereka boleh jadi menerima untuk dirinya disampaikan kepada umatnya atau dia melanjutkan nabi yang sebelumnya maka Adam tidak diperselisihkan jumhur bahwa dia nabi dan rasul. Baca tulisan itu dalam buku-buku tauhid karena tauhid itu objek kajiannya tentang enam. Allah, malaikat, nabi, hari kiamat, uh, kiamat, takdir. Tentang nama malaikat tidak ada dalam hadis namanya Israel, tak ada. Lalu bagaimana dengan lagu bila Israel datang memanggil? nama Israel itu bukan dari hadis Nabi. Nah, yang jadi masalah, bolehkah kita mengambil yang bukan dari hadis, mengambil dari kitab perjanjian lama? Maka jika dia tidak terkait tentang masalah Allah, masalah akidah, boleh. Contoh, Imam Ibnu Katsir yang ahli hadis dan ahli tafsir, yang punya tafsir Al-Quranil Azim tentang umur Nabi Ibrahim saat anaknya lahir. Umur Nabi Ibrahim 86 tahun ketika Ismail lahir. Itu bukan dari hadis. Dari mana dia ambil Dari kitab perjanjian lama. Dari riwayat-riwayat. Ini riwayat Israiliyat namanya. Israiliyat tidak boleh diambil kalau terkait dengan akidah. Tapi kalau terkait dengan kisah, terkait dengan historis, tak jadi masalah. Karena masalah Israiliyat terbagi tiga. Yang pertama, yang terakhir masalah akidah. Nabi menyobek. Disobek Nabi Taurat. Yang dibawa oleh Umar. Umar bawa Taurat. Kata Umar. Dan Nabi, Umar sini. Itu apa? Taurat ya Rasulullah. Nabi sobek. Kenapa Nabi marah? Karena terpengaruh masalah tauhid. Nabi tak suka. Tapi ada yang sifatnya masalah sejarah. Kalau masalah sejarah, maka boleh diambil selama tidak merusak akidah. Termasuklah masalah uh, Israel ini. Maka dari dulu ulama banyak menulis. Lihatlah di kitab-kitab tafsir. Ulama-ulama fiqah terpercaya pun menyebut dengan Israel. Nah, jadi bagi yang tidak mau, persimpangannya adalah kami tidak mau pakai riwayat Israeliat. Harga mati. Yang satu mengatakan Israeliat pun boleh dipakai kalau hanya dalam kasus masalah historis sejarah. Ketika bulan Ramadan, kenapa masih ada orang yang berbuat mungkar? Padahal setan kan dibelenggu. Futihat Abu abu-abu sama, dibuka pintu langit. Futihat Abu jannah, dibuka pintu surga. Wa Abu abu-abu nar, dikunci pintu neraka. Wa dan asyayatin, setan-setan dibelenggu. Saya orangnya suka penasaran. Ini hadis setan dibelenggu. Kenapa rumah makan setan tetap buka? Yang Ustaz masuk rumah makan setan, kakinya kelihatan, wajahnya enggak. Rumah makan hantu. Ghost restoran. Kenapa setan tetap ada? Maka setelah saya baca kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj kata dia di situ maknanya setan bukan terikat tapi melihat iman kita seolah-olah setan terikat. Contoh, saya mau ceramah. Pas saya datang ke masjid, rupanya saya terlambat, sudah ada ustadz pengganti. Lalu saya duduk di situ. Selesai tausiah, apa kata Ustaz pengganti? Waktu Ustaz duduk tadi, mulutku rasanya terkunci. Apakah mulut dia terkunci atau enggak? Enggak terkunci. Lalu kenapa dia katakan terkunci? Karena Ustaz ada duduk di situ, aku grogi. Seolah-olah, sekonyong-konyong, seakan-akan mulutku terkunci. Begitu juga dengan ini. Apa kata iblis? Kata setan. Karena kekuatan imanmu mas bro. Maka aku merasa terkunci, terikat. Dia sudah bolak-balik aja, ayo makan, ayo makan, ayo makan, ayo makan. Tidak. Saat puasa sunat nih, puasa sunat. Bro, ayo minum yuk. Katakan tidak. Say no to drink. Makan yuk. Enggak. Aku yang bayar. Oke. Okay. Di saat engkau kuat, maka seolah-olah setan terbelenggu dan terkunci. Begitu kata Imam Nawawi penjelasan tentang setan terbelenggu. Jadi ya, nanti kalau ada yang nanya, fotonya setan terbelenggu Pak Ustaz, kok orang masih tetap banyak sweet-sweet, orang tetap banyak buat dosa? Engkau akan membelenggu setan dengan kekuatan imanmu. Hukum baca doa iftitah dalam sholat sunat rawatib apa? Sunat. Allahu Akbar kabira. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Wajah wajhi alladhi fatara samawati. Buka buku saya 77 tanya jawab salat download gratis di internet. Iftitah 1, iftitah 2, iftitah 3, iftitah 4, iftitah 5. Iftitah hukumnya sunat, baik pada salat fardu maupun salat sunat. Tapi kawan saya cepat betul salatnya Pak Ustaz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia enggak baca iftitah. Dia cuma baca Fatihah saja. Jadi iftitah saja, iftitah eh, saja sah baca Fatihah saja sah. Cuman ibarat makan ya nasi sama kecap doang. Tentu kita maunya full, ada sayurnya, ada dessertnya, ada cuci mulutnya, ada cuci kakinya, ada semuanya lengkap. Maka dia ada iftitahnya, ada ayatnya panjang, tasbihnya lengkap, tumak ninahnya mantap. Nah, itu. Jadi jangan cuma jadi nanti kalau kelihatan ada cepat, eh, itu cepat betul. Nasi sama kecap tuh. Ustaz, Sejak guru ngaji saya tidak bisa ngajar lagi, saya jadi banyak belajar agama lewat buku dan YouTube. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Ngaji lewat YouTube boleh, tapi dengan syarat yang ngomong di YouTube itu siapa. Kamu mesti tahu orangnya, orangnya ada wujudnya di dunia ini. Jangan sampai dia tak berwujud. Diberitakan ada seorang, eh, itu itu nggak betul. Yang suaranya aneh-aneh itu, itu bukan orang itu. Jangan sampai antum belajar nama guru kamu siapa? Naruto. Saya ceramah seminggu di Kuala Lumpur, jamaah titip salam. Anak-anak kecil, Ustadz mau ke Kuala Lumpur ya? Iya. Tolong titip salam sama Upin Ipin ya. Saya di Malaysia, saya nggak ketemu. Upin Ipin itu fiktif, nggak ada orangnya. Jadi kalau belajar sama siapa? Sama Ustadz Somad. Ustadz itu ada wujudnya, ada. Ini orangnya, ini nomor HP-nya. Kalau nggak paham bisa ditanya kan. Ustadz dalam ceramah Ustadz yang judulnya ini saya nggak paham artinya apa. Kalau begitu modelnya bisa. Sedangkan media itu sebagai alat saja. Boleh. Tapi kalau nggak jelas orangnya. Saya dengar Ustadz Idrus Ramli. Ustadz Idrus Ramli itu ada orangnya. Bukan Ustadz Alam Goib. Ada nyata. Sama Ustadz uh, Ade Hidayat. Ada orangnya. Sama Ustadz Pulan. Ada. Boleh nanya. Bagaimana cara Eh, melawan hawa nafsu yang selalu berbisik untuk ngajak pacaran. Pertama, buanglah pacar pada tempatnya. Ganti nomor, buang FB, putuskan. Ustadz ngomong aja. Emangnya Ustad dulu waktu kuliah nggak pacaran? Saya kuliah empat tahun di Mesir nggak punya pacar. Kenapa? Nggak dapat. Kampus laki-laki dengan kampus perempuan jaraknya 15 kilometer. Al-Azhar. Kami di lokal laki-laki semua. Anak Indonesia, mahasiswa Indonesia zaman saya kuliah, saya kuliah dari 1998 sampai 2002 di Kairo. Zaman saya kuliah anak Indonesia 2400 orang. Yang laki-laki 2100, yang perempuan 300. Persaingan ketat. Saya diuntungkan oleh keadaan. Oleh sebab itu mahasiswa-mahasiswa saya sadar kalian zaman sekalian sedang sulit, Dulu zaman kami kenalan sama perempuan susah. Zaman sekarang tinggal ketik namanya, langsung dapat, say hello, makan bakso dua kali selesai. Oleh sebab itu godaan kalian luar biasa dan balasannya juga luar biasa. Al ibadatu fil haraji, orang yang tetap istiqomah dalam ibadah padahal waktu itu zaman banyak fitnah, kahijratin ilayya. Dia sama seperti berhijrah kepadaku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai saya disuruh ada yang nawarin, Ustaz, mau muda lagi umur 20 nggak nggak nggak sanggup saya godaan yang luar biasa tapi anak-anak muda yang sekarang istiqomah dari sejak kemarin sore di masjid kota Bandung Al Fathu anak-anak muda tadi subuh anak-anak muda yang sekarang anak-anak muda malah saya menduga nampaknya orang tua sudah banyak yang meninggal dunia sebab itu kalian mesti istiqomah putuskan kontak yang kira-kira membuat pintu kita masuk ke dalam namanya sadduz zari'ah menutup pintu. Duduk berdua di tengah taman orang banyak. Itu gak haram. Duduk kita satu kursi berdua. Orang ramai di tengah taman. Gak berdosa. Tapi menurut Saddu Zari'ah haram. Kenapa? Karena itu akan berlanjut kepada yang lain-lain-lain. Makanya hindari ini. Miskol-miskol. Ini sekarang banyak laki-laki perempuan. Katanya ta'aruf. Castingnya ta'aruf. Isinya pacaran. La talbisul haq bil batil. Jangan kamu campur yang hak dengan yang batil. Tak baik. Oleh sebab itu yang agak mengarah-arah ke sana, buang. Ada SMS masuk, Ustaz, bolehkah saya membangunkan teman saya untuk tahajud? Apa namanya? Uh, tahajud call. Itu hanya celah setan saja untuk masuk. Kalau memang sudah serius, maka datang ke orang tuanya, Pak, saya orangnya mungkin tak kaya, tapi insya Allah untuk menghidupi tujuh turunan siap. Saya memang mungkin tidak soleh Bapak, tapi untuk menjaganya, mendidiknya sampai dunia akhirat, saya ingin agar anak Bapak sudi menemani saya sampai malaikat maut tiba. Kenapa enggak Israel? Kami enggak percaya hadis itu Pak. Kalau Bapak siap, saya ingin pinang anak Bapak dengan setumpuk emas dan segenggam permata. Tapi kredit Pak. Jadi enggak usahlah pacaran-pacaran. Kalian istiqomah aja, sekolah yang benar, kuliah yang betul, kerja. Buktinya kawan kita, sahabat kita menikah, dapat juga yang baik, dapat juga yang soleh, dapat juga yang soleh. Maka buat baik, niat baik, insya Allah Allah kasih yang baik. Kalau Allah kasih yang tak baik, sesungguhnya Allah ingin menguji, dia akan berikan yang terbaik. Malah dapat dua nanti. Soal riba, ibu saya sudah menjual motor sudah setengah jalan. Tapi ibu saya sudah menyicil motor, sudah setengah jalan. Artinya kreditnya sudah setengah. Tapi saya baru tahu kalau itu riba. Saya harus bagaimana Pak Ustaz? Berhenti nyicil atau lanjutkan? Kalau ada yang bisa dijual untuk ngebom motor ini. Hancur dong. Sisa cicilan berapa lagi? 7 juta. Ini bisa dijual 7 juta. Iya, tutup ini. Cash, lunas. Kalau ada yang bisa begitu, tutup. Kalau nggak bisa Pak Ustadz, motornya dijual. Sehingga putus. Kalau jual motor, saya jalan kaki. Yang tertinggi, tutup. Jual barang, tutup. Nggak bisa, nomor dua, jual ini. Nggak juga bisa, nomor tiga. Lanjutkan sampai lunas. Darurat, tubihul mahdurat. Saya Pak Ustadz, pagi kuliah, sore kerja. Satu-satunya transportasi ini. Kalau ini dijual nanti saya mati. Orang Islam nggak boleh disuruh pilih mati dengan makan babi. Masuk ke hutan, pilihannya tinggal dua, makan babi atau mati. Gak boleh pilih mati, aku mati aja lah, gak boleh. Makan babi itu, potong, bakar, ambil kecap dikit. Sementara dapat pisang. Itu kama nama kaedahnya ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat memperbolehkan yang terlarang tapi hanya untuk sekedar nyambung hidup saja. Ya Allah, Engkau beri aku rezeki, aku lunasi ini karena inilah penyambung hidupku. Habis selesai ini aku nggak akan kredit motor lagi, cuman kredit mobil aja ya Allah. Jangan buka pintu kredit. Saya gimana agar saya bisa dengan sungguh-sungguh tobat Pak Ustadz? Karena kadang saya tobat, kadang maksiat. Tolonglah Ustaz mohon nasihatnya. Pahami dirimu dengan baik akar maksiatnya di mana. Kalau anak muda biasanya akar maksiatnya masalah seks. Maka jangan banyak-banyak makan di libido seksual. Banyak puasa sunat. Mahasiswa puasa sunat bagus. Yang pertama, libido seksual turun. Yang kedua, merasakan pengawasan Allah. Yang ketiga, bisa ngirit belanja setengah bulan. Puasa Daud, 15 hari. Bagus. Kuliahnya tetap jalan. Banyak. Coba, ini terapi nggak bisa teori. Coba rasakan sendiri. Ustadz dulu gimana? Kami dulu kuliah sering puasa sunat, puasa sunat, puasa sunat. Apalagi waktu itu krisis moneter. Harga dolar 20 ribu. Tinggal di Mesir. Orang tua ngirim sulit, susah. Banyak kami puasa sunat. Wah, ini bagus. Pak Ustadz, bagaimana sikap anak terhadap orang tua yang minta rokok kepada anak? Umur orang tua 70 tahun. Anak itu tahu kalau rokok itu racun. Apakah berdosa anak itu? Bagaimana sikapnya? Jangan kasih rokok. Pak, nak minta rokok? Nggak boleh pak. Hukum rokok itu bagaimana? Rokok menurut Muhammadiyah haram. Rokok menurut Komisi Fatwa MUI haram bagi ibu hamil. Ibu menyusui. Orang tua, anak kecil. Adapun orang yang sehat merokok itu makruh menurut MUI. Tapi menurut Muhammadiyah haram. Menurut Mufti Mesir haram Menurut Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Bas haram. Nah, jadi kalau bapak, ibu, adik-adik berpihak kepada pendapat yang mengatakan haram, maka merokok itu sama macam makan babi. Tapi kalau dia berpendapat saya lebih condong kepada yang makruh nampaknya Pak Ustaz. Bagi sama dengan makan jengkol. Nah, jadi ini penting fatwa ini kalau ada yang memberikan rokok kepada orang tua renta, itu menurut MUI pun haram. Karena yang tidak boleh merokok itu ibu Amir, ibu menyusukan, orang tua renta yang sakit, dan anak-anak. Nah, ini tetap haram dia. Maka cara teknis kita lah memberitahunya. Ada seorang kiai. Di belakang rumahnya ada kebun. Ada kebun nanas, ada kebun semangka, ada kebun jagung, dan ada kebun tembakau. Suatu malam datanglah segerombolan babi. Besok pagi Pak Kiai buka jendela. Astagfirullah semangkanya habis, nanasnya habis, kacangnya habis. Yang tidak disentuh oleh babi adalah tembakau. Ternyata dalam dunia babi pun tembakau itu haram. Hadis riwayat Kiai Haji Lukman Syarif. Sohih enggaknya wallahu alam. Ini tentang masalah rokok. Itu masalah teknisnya saja. Jangan orang tua diceramahi. Saya tidak ingin anak muda yang sudah ngaji pulang dari pengajian Papa, mama duduk sini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Orang tua tidak pernah melihat kita besar. Ibu saya tidak pernah melihat saya seorang ustaz. Dalam pandangan matanya saya ini adalah anak kecil yang baru pandai berjalan. Kira-kira kalau ada anak kecil ceramah, dia takut atau lucu? Lucu ente, lucu. Udah pandai ceramah ente sekarang. Maka kita pakailah lidah orang lain, tapi bahasanya punya kita. Siapa yang ngomongannya dia dengar? Sepupunya, kakaknya, adiknya, tokoh agamanya, ustadznya. Kita pinjam mulut dia. Kita ajak. Ngomongin ke bapak saya ya. Satu pun gak ada yang dia takuti Pak Ustadz. Kita ajak dengan bahasa yang santun. Wa in jahadaka. Kalau dia mengajakmu. Ala untusrika Mempersukutukan aku. Ma salah bihi ilmun. Engkau tak ada ilmu tentang itu. Fala tuti'uma. Jangan kau patuh. Tapi ayat itu masih koma belum titik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah engkau bergaul baik dengan dia. Tidak boleh ngelawan orang tua walaupun kafir. Sedangkan yang kafir aja enggak boleh apalagi sekedar merokok. Ah. Surat tilang sudah masuk. Mohon maaf, 5 menit lagi Pak Ustaz. Memang sudah habis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.